السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah rahimani Warahimakumullah Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu berbenah diri melakukan muhasabah apa yang telah kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak tahu kapan waktu kita akan menghadap Allah yang penting adalah persiapan dan senantiasa meningkatkan persiapan kita yang mudah-mudahan Allah menjadikan kita di antara ahlul jannah yang memang mempersiapkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal terbaik kita untuk menghadap Allah. Pelajaran kita sekalian insyaallah masuk pada Asma Allah Al-Basir. Mari kita lihat apa yang menjadi pembahasan dalam pembahasan Asma Allah Al-Basir. Bab yang ke-32 insyaallah. Dikatakan beliau wa wa ismun taqarrara wuruduhu fil Qur'anil Karim fi ma fi mawadhi tazidu al-arba'in. Nama ini disebutkan di dalam al quran al Kirim di berbagai tempat lebih dari 40 tempat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan beberapa contoh saja dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa was samiul basir." Saya nanti depan pintu kelihatan berjubel-jubel dikira penuh nanti. Allah diantaranya berfirman laisa kami syai'un. Tidak ada yang serupa <clears throat> apapun yang serupa dengan Allah taala nggak ada. Wa was basir dan Allah adalah zat yang asami zat yang mendengar seperti yang telah kita kemarin pelajari tentang asami dan Allah al-basir, zat yang maha melihat. Ayat ini oleh para ulama sering diingatkan kepada kita kaidah dalam memahami asma dan sifat. Laisa kamtsilu untuk membantah orang-orang yang musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Apapun yang mereka bayangkan tentang Allah, gambaran tentang bagaimananya Allah, itu pasti salah. Karena Allah tidak serupa dengan apapun. Sehingga ini merupakan bantahan kepada kaum musyabihah, orang-orang yang merupakan Allah dengan makhluk menyerupakan turunnya Allah dengan turunnya kita, tangan Allah dengan tangan kita, dan seterusnya. Apapun yang dibayangkan orang terhadap apa yang Allah beritakan tentang dirinya, maka bayangan itu pasti salah karena Allah tidak serupa dengan apapun. Wahuwa sami'ul basir, ini adalah penetapan bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat. Ini bantahan bagi orang yang mereka menolak adanya nama dan sifat Allah Ta'ala. Seperti Jahmiyah yang menolak nama dan sifat Allah Ta'ala. Sehingga ahlu sunnah, bahwa sekalian, Sekali lagi kalau dikatakan ahlu sunnah, orang yang benar-benar dalam beragama senantiasa berpijak dengan dalil-dalil yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ahlu sunnah. Sehingga beragamanya dengan dalil Setiap ucapannya Setiap perbuatannya Setiap keyakinannya Ibadahnya semuanya berpijak kepada dalil. Maka dikatakan ahlu sunnah, sunnah dalam pengertian agama secara keseluruhan. Bukan sunnah artinya ini amal-amal sunnah. Katanya ahlu sunnah. Kok ratau salah sunnah? Bukan begitu. Ini sunnah lawan dari bid'ah. Sunnah dalam pengertian adalah ajaran agama secara keseluruhan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lawannya adalah bid'ah yaitu hal-hal yang bertentangan atau menyelisihi tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabat Nabi Rasulullah alaihim jami'an. Maka Ahlussunnah ketika menetapkan tentang tata cara iman kepada nama dan sifat Al-Sunnah menetapkan dan mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat yang Allah terangkan dalam kitabnya Al-Quran, yang Nabi sebutkan di dalam As-Sunnah, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, tanpa melakukan tahrifat, tahrif, memalingkan kepada makna-makna yang dia kendaki, yang tidak ada dalilnya dipalingkan tangan menjadi kekuasaan turun yang turun rahmat Allah taala dan seterusnya ini namanya memalingkan tanpa melakukan takyif menggambar-gambarkan menghayalkan menggambarkan karena kita tidak akan bisa menggambarkan kecuali apa kemarin ikhwan Kita tidak akan bisa menggambarkan kecuali atau kita bisa menggambarkan apabila satu melihat bendanya, dua melihat yang serupa, tiga mendapatkan info dan yang akurat. Tiga-tiganya nggak ada. Kita nggak melihat Allah, nggak melihat yang serupa dengan Allah, nggak ada info yang akurat yaitu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa kita menetapkan karena Allah sendiri yang menyebutkan, Nabi sendiri yang menyebutkan sehingga kita pun bila taktilin dan tidak melakukan penolakan. Karena menyerupakan Allah dengan makhluk, tasbih, melakukan tahrif, kemudian menghayalkan bagaimananya dan melakukan penolakan ini pintu-pintu syaitan yang sebagian orang terjebak ke pintu-pintu ini. Ini merupakan jerat-jerat syaitan. Ada yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada yang melakukan tahrif terhadap sifat-sifat Allah. Ada yang menghayal-hayalkan tentang Allah Ta'ala. Kemudian ada yang melakukan penolakan dengan alasan menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ringkas ulama pun mengatakan itu isbatun bila tasbih dan tanzihun bila ta'til. Menetapkan tanpa menyerupakan, mensucikan tanpa melakukan penolakan. Karena ahlul bid'ah menetapkan tapi menyerupakan, ada yang mereka mensucikan dan dengan cara melakukan penolakan. Ahlus sunnah bagaimana tadi? Bagaimana tadi alusana? Isbatun bila tasbih menetapkan tanpa menyerupakan tanzihun bila ta'til mensucikan tanpa melakukan penolakan. Kemudian di antara ayat yang lainnya memuat ayat Allah adalah Al-Basir, Innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah zat yang mendengar lagi maha melihat. Kemudian juga ayat-ayat yang lainnya yang semuanya di antaranya berbicara tentang yaitu Samiun Basirun Allah atau Allah Al-Basir yang menyebutkan nama-nama Allah Basir dalam Al-Quran ada sekitar di 40 tempat wakafa di 40-an tempat wa kafa bi rabbika bi bidunubi ibadi khabiran basira dan cukuplah Rabbmu terhadap segala dosa hambanya khabiran mengetahui basirat ma melihat pengetahuan Allah maha detail sehingga tahu persis dosa itu dilakukan di mana kemudian jam berapa waktunya kapan dilakukan di gelapnya malam gulita atau di terang siang bolong, sama saja bagi Allah, Allah adalah mengetahui segala perkara yang berkaitan dengan dosa-dosanya, yakni para hamba. Kemudian, mari kita lihat penjelasan beliau. Wal basir, ay, eh, alladhi yara jami'al mubsirat, wa yubsiru kulla وإن wa in daqqa wa Allah dat yang melihat semua yang ini terlihat terpandang. Tidak ada yang tidak terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang oleh kita nampak dan tidak nampak bagi Allah semuanya adalah ini terlihat tidak ada satupun yang tersembunyi. Allah melihat segala sesuatu wa indaqa. Walaupun sangat lembut yang kita tidak bisa melihatnya. Ayub siru dabi baban dabi ban eh, namli. Dabi ban namlah as-sauda ala sakhrati sam'a fil lailati dhulma Allah melihat rambatan semut hitam di batu yang hitam di kegelapan malam yang gulita. Semutnya hitam. Batunya tempat merambat hitam. Malamnya gelap gulita. Allah melihat semuanya. Tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yara majaril qut fi a'dha'iha. Allah melihat berjalannya yaitu makanan di anggota tubuh kita. Allah melihat aliran darah di tempat alirannya wa yubsiru ma tahtal ardin as-sab'i kama yubsiru ma fawqa samawati as Allah melihat apa yang di bawah bumi yang paling dalam sebagaimana Allah melihat semua yang ada di atas langit yang ketujuh wa yaratabar, wa yaratabar, wa ta'ala taqallubal ajfan wa khiyanatil uyun Allah Subhanahu wa taala melihat yaitu termasuk pengkhianatan-pengkhianatan mata mata yang berkhianat Allah Subhanahu wa taala melihat mata berkhianat bagaimana? Hah? Gimana ikhwan mata berkhianat? Mencuri pandang melihat yang haram di saat atau manusia dianggap lengah. Kalau pas dilihat kelihatan soleh. Orang banyak lihat yang soleh. Pas dolengah celing. Dia sempat melihat ya, ini khianat, matanya khianat. Menyempatkan melihat yang haram atau mata sengaja melihat yang haram di tengah-tengah kelan kelengan makhluk mata pengkhianatan mata Allah tahu manusia yang mereka berusaha untuk menyempatkan melihat yang haram di saat manusia lengah tidak melihat, Allah Subhanahu wa taala melihat. Qala Ibnu Qayyim berkata al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala Al-Basir alladhi likamalihi basaruhu yara tafasila khalqi Al-Basir adalah Allah sempurna kesempurnaan penglihatan Allah di kamari basarihi kesempurnaan penglihatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah yara tafasila khalqiz dzarra as-saghirah Allah melihat detail-detailnya az-dzurrah as-saghirah semut yang kecil semut yang kecil Allah melihat ini A'dha'iha semua yang menjadi bagian-bagian semut yang sangat kecil itu walahmiha Allah melihat daging-dagingnya wadhamiha Allah melihat darahnya wawruqiha urat-uratnya wayara zabibaha ala sakhra as-sama fi lailatul zulma dan Allah melihat pula rambatannya di batu hitam di kegelapan yang malam sehingga penglihatan Allah ceto wila-wila gamblang walaupun terhadap benda yang sangat lembut tidak ada yang tidak terlihat oleh Allah Ta'ala walaupun di tempat yang oleh kita sama sekali tidak bisa terlihat Kemudian ikhwanibillah ini mana al-basir seperti itu. Penglihatan Allah yang sangat mendetail sebagaimana hakikatnya tidak ada yang samar dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun penglihatan kita sangat terbatas. Apalagi ketika sudah mulai sepuh, sudah mulai tua-tua, jarak pandangnya kemudian kualitas penglihatan matanya, kadang-kadang juga matanya ketinggalan sudah nggak lihat macam-macam, sehingga mengandalkan alat-alat bantu baik untuk mendengar, baik untuk melihat, kita mengalami usang, mengalami berkurang. Sudah kita ini lemah, Kemudian tambah usia, tambah banyak yang tambah lemah lagi. Adapun penglihatan Allah sempurna total. Wa mimma yajibul iman bihi dan di antara kewajiban kita dalam mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Al-Basir di antaranya annahu tabaraka wa taala yubsiru bi ainaini taliqani bi jalalihi wa kamalihi subhanah. Di antaranya yang pertama di antara keiman kita kepada Allah Al-Basir kita mengimani bahwa Allah memiliki dua mata yaliku bijalali sesuai dengan keagungan Allah taala tidak ditanya bagaimana matanya Allah. Kita menetapkan Allah punya ain, punya mata, yaliku bijalali sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Kenapa kita menetapkan Allah punya mata, ikhwan? Karena Allah sendiri yang telah menjelaskan, menghabarkan kepada kita. Karena Rasulnya telah menghabarkan kepada kita. Maka kita wajib untuk mengimaninya. Kenapa yaliku bijalali? Kenapa kawan? Ya sesuai dengan keagungan Allah Perkara dinisbatkan kepada Jadi pemiliknya Kita punya mata Sesuai dengan kelemahan kita Allah punya mata Sesuai dengan keagungan Allah Swt. Kita menetapkan Dan tanpa menyerupakan dengan apapun Kemudian sebagaimana hal ini dalam ayat-ayat Allah taala wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina bersabarlah engkau di dalam mewujudkan hukum-hukum Rabbmu isarat wasbil li hukmi rabbik Pas kalian sabarlah engkau di dalam wujudkan hukum Allah menunjukkan bahwa mewujudkan hukum Allah itu berat. Di antara yang memberatkan itu adanya hawa nafsu, adanya bisikan syaitan, dan adanya atau sikap yang lebih banyak menentang arus. Sesungguhnya ringan. Semua hukum Allah sungguhnya adalah ringan. Agama Allah dikatakan Allah Dikatakan Nabi innatina yusrun. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Dan agama ini secara umum adalah agama yang mudah. Sehingga kita tidak boleh memberat-beratkan diri. Tidaklah agama ini terasa berat, Bapak sekalian, kecuali dengan beberapa sebab. Satu di antaranya karena masuknya amal-amal yang bukan Islam lalu dianggap Islam. Contoh, kalau kematian merawat jenazah dalam Islam, bagaimana ya kawan? Setelah betul-betul jelas-jelas wafat, kemudian dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan selesai. Kita yang mengetahui keluarga yang bela sungkawa disuruh banyak membantu. Mereka sedang bela sungkawa kita ringankan dengan bantuan-bantuan yang kita berikan. Kemudian telah menjadi bagian adat istiadat di masyarakat. Kalau kematian itu ubur rampenya jadi ribet jadi banyak sehingga setelah kematian malamnya Rasul Alean tiga hari, tujuh hari mangani wong terus, kemudian kadang pakai utang-utang, sudah susah, harus menanggung banyak hal. Setelah selesai acara kadang ditagih terus yang datang berikutnya adalah para penagih utang, kadang sampai stres ini terasa berat. Katanya janjane kula nggih kaboten ngeten iki tapi pripun malih. Pripun malih? Kalau enggak gini ya dikucilkan katanya. Sehingga akhirnya terasa berat. Terasa sangat berat. Yang sungguhnya tadinya sangat ringan. Dan yang lain-lainnya. Pernikahan juga demikian Pernikahan dalam agama kita gampang. Maharnya dibuat semurah-murahnya walaupun tidak ada ini atau mahar itu haknya wanita, tapi Nabi katakan wanita terbaik maharnya yang paling murah. Sebab nanti kalau sampai umpamanya cerai, wanita menggugat cerai, suruh mengembalikan, kalau dulu nanti kalau dulu maharnya satu triliun, wow mengembalikan satu triliun, bisa belenger juga. Dan juga selain itu mahalnya mahar membuat para jejaka ini susah kawin. Mau kawin maharnya harus ruko. Uang sekian. Akhirnya susah untuk menikah. Akhirnya lari kemana-mana. Yang laki-laki jadi gak karuan, larinya yang perempuan malah jadi tua, rapayu-payu. Akhirnya banyak madorot. Islam sungguhnya sangat gampang. Ini pertama, masuknya ajaran yang bukan Islam ke dalam Islam sehingga menjadi memberatkan. Yang kedua, di antara yang memberatkan itu karena dhaful iman. Namanya lemah iman itu sesuatu yang ringan sekalipun jadi berat. Bapak sekalian, kalau kita kondisi normal, kalau kita kondisi normal, kayak ginilah, sehat-sehat gini, itu nyangking sekilo rong kilo nggih greng mawon. Gampang, enteng, walah hanya sekilo ale. Tapi kalau sudah kita kondisinya itu lain, sakit, sakit, apa tangannya asam urat, apa malah minta maaf, stroke atau apa, jangankan sekintal, rong kintal, 10 kilo, 20 kilo, saon aja kadang-kadang nggak -kadang bisa. Berat. Sehingga yang ringan menjadi sangat berat. Kalau nyangking ya contohlah yang lebih gampang lagi lah. Dalam kondisi kita normal kayak gini, makan itu semangat. Yang enak ya terasa enak, gurih-gurih, manis-manis, kemudian semacam-macam sesuai dengan rasanya. Tapi kalau kita sedang sakit, sedang greges, meriang atau sakit lebih berat, semua yang tadinya enak-enak nggak enak semuanya. nggak enak semuanya. Iman kita seperti itu. Iman kita ini dalam kondisi sehat Oh, semua amal iman itu lesat. Itu kalau iman kita sehat, lesat semuanya itu. Tapi ketika iman kita ini dalam keadaan drop, meriang, maka semua amal iman kita ini jadi pahit, berat, sehingga serba tidak enak. Kemudian sekalian, yang ketiga di antara faktor yang membuat kadang orang berat itu yang tadi faktor hawa nafsu, faktor syaitan menyelisihi masyarakat. Sehingga terasa beratnya itu karena bedani arus atau dia menentang arus sehingga terasa berat sekali. Apa sih beratnya ibaratnya sekedar kudungan. Sekedar kudungan aja untawannya ret gitu aja juga sudah jadi kudungan, juga nggak mahal. Tapi ketika masyarakat tuh nggak ada yang kudungan sama sekali, nggak ada yang jilbaban, jilbaban ini jadi terasa berat sekali. Karena masyarakatnya yang keuangannya tidak pakai jilbab, tidak pakai kudung. Sehingga terasa berat. Sehingga beratnya itu bukan karena zatnya berat, tapi beratnya itu karena ini menyelisihi keumuman masyarakat yang ada. Maka yang jelas Allah katakan fasbir bersabarlah dalam mewujudkan hukum Allah Taala. Beratnya diampat-ampat sedikit, waktunya sebentar. Nanti setelah itu menikmati kenikmatan yang selamanya, yaitu jannah yang disediakan Allah bagi orang yang mereka bersabar. Wabashir sabirin Sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang mereka bersabar. Sehingga akibat akhir yang baik itu hanya akan didapatkan orang bersabar. Wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi Bersabarlah engkau dalam menerapkan hukum Allah, ya dalam taat, ya dalam dakwah, ya dalam segala hal yang berkaitan dengan penerapan ajaran Allah. Sesungguhnya engkau dalam ya ini pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat semuanya. Allah memperhatikan semuanya. Bersabarlah dan jangan khawatir. Kemudian juga wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Aku lemparkan kepada engkau mahabbatan minni, ini kecintaan dariku Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam di Allah meletakkan kecintaan kepada hati istrinya Fir'aun sehingga sangat mencintai, tertarik dan kemudian merawat Fir'aun yang ditemukan merawat Musa yang ditemukan walitusna'a ala aini agar engkau dilawat dengan pengawasan Allah yaitu dengan penglihatan Allah sehingga diantara mengimani al-basir mengimani Allah memiliki mata. Ini yaliku bijalali sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Bi'ayunina ala aini. Ini semuanya menunjukkan Allah menerangkan dirinya memiliki mata. Yang kedua, di antara juga yang menunjukkan tentang bahwasanya mata Allah itu dua. Mata Allah itu dua, penjelasan Nabi ketika merangkan Dajjal. Allah katakan, Innahu akwar. Sesungguhnya Dajjal itu akwar. Apa namanya? Buta sebelah. Orang Jawa bilang, picek. Picek. Ini buta satu. Wa inna rabbakum laisa bi'akwar. Sedangkan Robmu tidak buta sebelah. kalian, Dajjal fitnah yang paling besar di akhir zaman. Sehingga Nabi pernah mengingatkan kepada kita badiru bil a'mal. Wahai hamba Allah segera kalian beramal. hal tang tadiruna ila saban. Kalau kalian tidak segera beramal, yang kalian tunggu-tunggu itu hanya tujuh perkara, kata Nabi. Apa itu? Fakran munsian, ginan mubghian, ah, marodan mufsidan, haraman mufannidan, wat ini wa ma maut muciizan. Wad-dajjal bin ghaibin yuntadhar was-sa'ah as-sa'ah adha wa amar. Wahai hamba Allah, segera kalian beramal. Kalau kalian tidak segera beramal, apa yang kalian tunggu? Yang kalian tunggu tidak lain hanya tujuh perkara. Satu, fakran munsian. Fakir yang sering membuat orang lupa. Pas kalian, Ini seakan diarahkan kepada orang yang berharta. Wahai orang-orang yang kaya, yang berharta, segeralah kalian beramal dengan harta kalian. Apakah kalian menunggu nanti jatuh, bangkrut, menjadi miskin, baru kalian berangan-angan untuk beramal? Dan boleh jadi Allah bisa merubah keadaan sekejap. Omai pun makrong-makrong tingkat limo. Hotelipun tingkat seket. Mobilipun kata sorum jejer-jejer. Lemai pun tang beli pundi. Allah goyang dengan gempa lemah pun dados lumpur, hilang sehingga bisa sekejap menjadi miskin. Sangat gampang Allah akan membuat orang kehilangan harta. Wahai orang yang kaya, apakah itu yang Anda tunggu? Sehingga nanti baru berangan-angan setelah nggak bisa berbuat apa-apa dengan kekayaannya. Sehingga sebelum terlambat, sebelum seorang dia itu kehilangan harta tanpa makna, hendaknya harta segera dia betul-betul yang akan menghasilkan bagi dia pala sebanyak-banyaknya. Jangan sampai dia mati hartanya belum menghasilkan kebaikan untuk dia. Ini yang namanya harta yang tidak barokah. Dan kita juga nggak tahu kapan kematian itu datang pada kita. Auhinan mutkhian atau yang Anda tunggu adalah kekayaan yang membuat orang sering taugo melampaui batas. Biasanya pun ketika dia masih keumumannya ketika masih melarat tawaldo apalagi kalau dia muslim Masya Allah kadang ke masjidnya luar biasa sergep Adan bersih-bersih, sikap-sikapnya masya Allah. Tapi begitu Allah berikan kekayaan, pun mulai belendek, pun mulai buatan mampu masjid, pun mulai buatan mampu majelis taklim, pun buatan sempat buka Quran, iktikafi pun pun pindah, biasanya tentang masjid itikaf, iktikaf kita tentang kafe-kafe tentang barbar ipun pun bertentang salat malih ipun di hal-hal yang haram yang biasa kekayaan membuat orang toho sombong kemudian melampaui batas banyak bergelimang dengan hal-hal yang haram ini kebiasaan orang yang mereka berharta tentunya orang kaya yang tidak dirahmati oleh Allah Ta'ala bukan semua orang kaya. Ada Umar, ada Osman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, orang yang super kaya, tapi masya Allah hartanya visabilillah yang sangat banyak. Kemudian atau yang anda tunggu sakit yang merusak, mumpung masih sehat, maka sehatnya hendaknya digunakan baik-baik sebelum jatuh sakit yang kemudian tinggal berhayal ngen-ngen seandainya saya sehat tapi sudah sakit atau tua pikun yang ya ini merusak pikun yang membuat dia kemudian banyak kehilangan macam-macam mumpung masih waras masih muda masih fresh energik seger, maka hendaknya masa mudanya digunakan baik-baik. Sampai Nabi akan eh, Nabi terangkan masa muda akan ditanyakan secara khusus oleh Allah Taala. Maka sebelum Anda menjadi tua, apalagi menjadi pikun, sehingga sudah banyak yang hilang, maka gunakan saat Anda masih fresh untuk banyak beramal atau yang Anda tunggu kematian yang akan memutuskan segala-galanya sehingga menutup kesempatan beramal atau Anda yang tunggu adalah dajjal, fitnah akhir zaman yang sangat dahsyat. Terus sekalian, di antara dahsyatnya fitnah dajjal, dajjal bisa membuat penduduk makmur seketika yang mau beriman kepadanya. Dajjal bisa membuat penduduk kemudian krisis seketika yang mengingkari ini dirinya. Kira-kira kira-kira nyun ngapunten dalam kondisi umpamanya sudah miskin melarat sembako mahal apalagi musibah-musibah yang seperti ini. Terus kira-kira kalau ada yang menawarkan menawarkan sembako, pangan, kemudian jaminan rumah, makmur, jadi makmur. Dengan syarat nggak usah urus agamanya, alias pindah agamanya atau tinggalkan agamanya. Kira-kira ada yang ngikuti nggak? Oh, bisa kita prediksi. Bisa kita prediksi. Sudah kena musibah, kemudian sudah begitu tambah musibah lagi, ngerampok, maling, kemudian jarai barang-barang yang bukan miliknya. Ini musibah di atas musibah. Orang kalau sudah tertimpa susah, bos kalian, kelihatan akan kelihatan watak aslinya. Watak aslinya. Dia ini punya agama atau enggak? dia penyabar atau enggak, akan keluar watak aslinya. Maka para sahabat sudah melalui ujian yang sulit-sulit. Dan dia betul dengan agamanya menunjukkan orang yang betul memang sangat memegang teguh agamanya. Di mau dilepas agamanya dengan cara apapun, dimiskinkan, dimiskinkan, diseksa dengan segala tawaran apapun, ada yang dimiskinkan, ada yang dikayakan, ada yang dijabat, apa? Di pejabatkan, ada yang di seksa, Oh, semua cara sudah dipakai untuk memisahkan mereka dengan iman yang nggak bisa. Ini kelihatan aslinya memang emas, emas. Tapi yang palsu akan kelihatan pula aslinya. Begitu diuji, Fata fitnah itu dari kata-kata fata nadab emas yang dibakar. Begitu dibakar, leleh, hancur, sehingga kelihatan aslinya. Ah kita benar-benar yang kita khawatirkan itu sekalian, justru nanti di detik-detik akhir kehidupan kita. Di detik-detik akhir kehidupan kita ini, iblis paling semangatnya untuk menggoda manusia. Maka disitulah fungsinya orang yang hatinya punya akidah, punya keimanan. Saat yang paling kritis, saat yang paling genting, nanti akan betul-betul sangat terlihat di akhir kehidupannya. Karena saat yang terakhir ini iblis tidak ingin, ya ini lepas. Berhasil di akhirnya berarti berhasil. Gagal di akhirnya berarti gagal. Karena ini kesempatan terakhir. Dan ini yang sangat menentukan sekali adalah apa yang di hati kita. Ini agama di hati kita. Kemudian, mas kalian, summa inna lihadal isma lihadal ismi al-azim muqtadiyati muqtadiyat min al-dhul wa khudu wa damul muraqabah wal ihsan fil ibadah wal bu'tu anil ma'asi wa dhunub. Kemudian di antara kelasiman dari mengimani Allah Al-Basir adalah azzul wal khudu wa tawamul muraqabah wal ihsan fil ibadah wal bu'tu anil ma'asi wa dhunub. Ini yang paling pokok setelah kita mengimani Allah Al-Basir apa buah yang mesti tumbuh? Buah yang mesti tumbuh adalah harus munculnya sikap azul. Kita total merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah Ta'ala karena betul-betul kita dihadapan dengan zat yang maha sempurna dan kita ini serba terbatas dan kurang dalam segala-galanya. Dan ini roh ubudiyah. Ubudiah kita dibangun di atas sikap at-tadallul. Sikap kita betul-betul merendahkan diri, menghinakan diri karena kefakiran kita, karena kelemahan kita, karena kemiskinan kita. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir di hadapan Allah. Mutlak membutuhkan Allah Ta'ala Azul. Wal khudu kita mesti betul tunduk kepada Allah Ta'ala karena kita orang yang bergantung total kepada Allah tentu kelazimannya kita tunduk sepatuh-patuhnya kepada Allah Ta'ala budak yang totalitas dia itu dicukupi oleh tuannya maka budak ini mesti dia tunduk kepada sang tuan kita adalah hamba yang totalitas kebutuhan kita dalam jaminan Allah Ta'ala, maka mesti harus menghasilkan ketundukan kita kepada Allah Ta'ala. Wadawamul muraqabah. Hendaknya betul-betul kita senantiasa dalam pengawasan Allah. Merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang akan membuat seorang kemudian jauh daripada maksiat. Ibrahim bin Adham ketika ditanya bagaimana resepnya supaya saya bisa gampang meninggalkan maksiat. Resepnya satu. Kalau kamu ingin bermaksiat, jangan makan rezekinya Allah Ta'ala. Oh, terus rezeki siapa yang, kita, yang akan kita makan? Wong semua yang kita dapatkan itu semuanya pemberian Allah Ta'ala. Bagaimana Anda bermaksiat kepada Allah, sedangkan yang Anda manfaatkan semua itu fasilitas dari Allah Ta'ala. Dari baju, dari makan yang masuk ke perutnya, udara yang dia sedot, kemudian keindahan pandangan mata yang bisa melihat keindahan pandangan, telinga yang bisa mendengarkan keindahan suara, mobil yang dimiliki, rumah yang dia dapatkan, uang yang dia miliki, semuanya dari Allah. Bagaimana lalu dia bermaksiat kepada memberi semuanya? Satu. Yang kedua, kalau kamu ingin bermaksiat, lakukan di tempat yang bukan milik Allah. Di mana? Di planet mana? Lakukan di tempat yang bukan milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu akan kita lakukan di mana? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Sedangkan semua kerajaan langit, semua kerajaan bumi milik Allah Ta'ala. Yang ketiga, kalau kamu pengen maksiat, lakukan di tempat yang Allah tidak melihat. Di mana? Walaupun kita mau jelesep di longan, di jam 12 malam, Pas listrik listriknya mati total. Tetap bagi Allah nggak ada yang ya ini tersembunyi. Tidak ada yang tidak terlihat oleh Allah di mau dilakukan dimanapun. Bagaimana Anda bermaksiat sedangkan Allah melihat dengan jelas. Kalau kita maksiat, jangankan orang yang lihat, ada kucing nunggoni menteleng gitu. Risih nggak kira-kira? Ya risih walaupun kucing. Apalagi yang nunggoni orang tua kita, apalagi guru kita, apalagi penguasa ya ini negeri. Tentu akan semakin dia tidak mungkin bermaksiat. Apalagi yang melihat langsung adalah Allah Subhanahu wa taala, raja sang maharaja, pencipta langit dan bumi. Yang keempat, kalau kamu mau bermaksiat, kira-kira kalau pas malaikat mau datang bisa nego nggak? Supaya jangan mencabut nyawanya. Biar dikasih, biar merengek, bisa diundurkan waktunya. Tentu nggak bisa. Malaikat layak sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna mayu'marun. Malaikat makhluk yang serantiasa taat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, dan apabila ajal datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Gak bisa dimajukan atau diundurkan barang sesaat pun. Yang kelima, kalau kamu ingin bermaksiat, bisa nggak kamu kira-kira membuat malaikat yang akan menyeret kamu ke jahanam luluh hatinya lalu kasihan kepada Anda dan tidak jadi menyeret? Enggak. yang perintah Allah khuduhu thummal jahima sallu wahai malaikat tangkap dia khuduhu fahullu ikat dia thummal jahima sallu lalu lemparkan ke jahanam dan malaikat tidak akan maksiat kepada Allah taala dan tidak akan ada belas kasihan Malaikat penjaga neraka memang ghiladun sidadun. Malaikat yang bengis, malaikat yang kasar bagi orang yang mereka durhaka kepada Allah Ta'ala. Kalau Anda ingin bermaksiat, ingat yang lima ini. Insya Allah apabila itu betul-betul meresap dalam hati, maka dia pun tidak akan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Wal ihsan. Dan mesti mewariskan ihsan. Keyakinan kita Allah melihat merupakan ihsan. Dan ihsan ini adalah kualitas ibadah yang paling tinggi. Tingkatan beragama kita ini Islam, iman, ihsan. Ihsan itu kata Nabi, anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innau yarak. Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah, kalau tidak bisa melihat Allah, anda diawasi oleh Allah Ta'ala. Dua tingkatan esan, tingkatan pertama, karena kata Roh itu melihat keagungan Allah Ta'ala. Kita nggak bisa melihat jasadnya Allah di dunia, tapi kita telah melihat Allah dengan keagungan nama dan sifatnya. Ini yang akan melahirkan sifat mahabbah dan kerinduan. Ini tingkatan paling tinggi Orang-orang yang mereka telah sampai pada tingkat merindukan Allah Ta'ala. Semua amal itu lezat. Semua amal itu menjadi enak lezat. Kemudian kalau tingkatan berikutnya di bawah tingkatan pertama murokobah. Dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini di antara yang mesti muncul dari keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat semua apa yang dia lakukan. Kemudian sekalian, Allah sering mengakhiri Allah sami'un basirun sesuai dengan apa yang dibicarakan pada ayat sebelumnya. Contoh diantaranya, walau basatallahu rizqali ibadi, Seandainya Allah membentangkan rezekinya kepada hambanya. Seandainya hamba itu dijer uh, dibuka biak rezekinya kepada hamba itu. Labagau fil ardi. Dia pasti akan sombong dan melampaui batas dan membuat kerusakan di muka bumi. Walakin unazilu biqadarin mayasha. Tapi pemberian Allah itu Allah ini sesuaikan dengan ukuran-ukuran yang Allah kendaki. Allah bisa membuat di negeri ini tambangnya penuh, semuanya tambang emas, semuanya tambang minyak. Bisa kemudian manusia itu tambah sombong dan angkuh. Tapi Allah berikan kadarnya di sini ada minyak, di sana ada emas, di sana ada apa lagi supaya saling membutuhkan dan supaya saling mempekerjakan dan itu semuanya dengan hikmah Allah taala dan agar manusia pun masih ada ketergantungan kepada yang lainnya sehingga tidak menjadi orang yang betul-betul ini sambong. Manusia kalau sudah dibelobok oleh Allah, dicor oleh Allah, kadang jadi lupa semuanya karena serba cukup. Kalla innal insana layatogha. Arra'a Benar-benar manusia ini kurang ajar. Kapan itu? Ketika dia sudah merasa cukup. Semuanya serba tercukupi. Dia merasa kaya. Kemudian Allah menutup dengan kalimat innahu biibadihi khabirun basirun. Sungguhnya Allah dengan hambanya itu maha melihat dan sangat detail. Allah tahu apa yang akan membuat baiknya hamba. Mana hamba yang pantas mendapatkan rezeki. Mana hamba yang rusak kalau dia mendapatkan rezeki. Itu Allah tahu. Apa yang masalih bagi hamba Allah tahu. Maka Allah bagi-bagi rezeki kepada manusia agar menjadi baiknya di antara manusia. Dan seterusnya berkaitan dengan ayat-ayat yang bicara tentang masalah ini banyak beliau bawakan di sini di antaranya. Sekalian waktu kita habis. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sekilas pada nama Allah Al-Basir paling tidak pertama kita mengetahui apa makna Allah Al-Basir. Penglihatan Allah Maha sempurna, tidak ada cacatnya sedikit pun, tidak ada kekurangannya. Beda dengan penglihatan kita yang serba terbatas dan banyak kurangnya, bahkan mengalami kerusakan. Kemudian yang kedua, buahnya apa? Ketika kita mengimani nama Allah Al-Basir, sehingga bagaimana kita mewujudkan keridhaan Allah dan bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan nama Allah Al-Basir tersebut.